فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإلا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة hampir di setiap zaman kaum muslimin melihat menyaksikan, menikmati apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh terdekat Abu Bakar. Baru beberapa bulan Nabi wafat, Abu Bakar telah menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu munculnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat lalu diperangi oleh Allah. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai dan Di antaranya Sayyidah. Sayyidina bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi untuk mengakui Musailamah sebagai nabi. Bahkan Nabi sempat mengatakan, kalau engkau bukan utusan, jadi lewat utusan. Musailamah mengatakan ini lewat utusan. Kata Nabi, kalau engkau bukan utusan, sudah aku bunuh engkau. Dari sini juga hukum bahwa membunuh seorang utusan hak. Sejejak apapun itu utusan, kufur yang keluar dari mulut utusan ini kufur dan di hadapan Nabi. Tapi Nabi tidak berani membunuhnya karena hak. Yeah. wafat Abu Bakar, Umar memimpin kaum muslimin. Dan Umar melihat sosok seorang manusia yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia belum pernah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu-tunggu oleh Umar, bahkan diminta doanya dan keadaannya persis seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Uh, Uwais. Uwais al qarni dari Qom yang sangat berbakti kepada ibu. Umar sampai minta doa kepada Uwais. Lalu orang-orang banyak mencari Uwais untuk minta doa, minta keberkahan agar mendapat keberkahan. Akhirnya Uwais bersembunyi. Disebut namanya oleh Nabi Dan Nabi belum pernah bertemu dengan Uwais. Umar wafat, Utsman memimpin kaum muslimin. Utsman wafat, Ali memimpin kaum muslimin dan Ali melihat kelompok sesat pertama yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi, sijatnya hitam karena bekas, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Dan jika mereka menemukan sebutir kurma di jalanan, tidak berani ngambil. Takut takut dosa. Ini anak muda. Ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, munculnya anak muda seperti ini rajin ibadah. Karena Ali berpegang teguh dengan wasiat Nabi, Ali tidak ragu-ragu membunuh mereka, membantai mereka, menghabisi mereka. Ada riwayat Katakan jumlah mereka sekitar 12 dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah iqamatul hujah yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Dua per tiga dari mereka bertaubat. Tinggal sepertiga. Ah, sepertiga ini yang dihabisi dan dibantai oleh Ali bin Abi Thalib habis. Tinggal kira-kira 11 orang. Yang sebelas orang ini lari dan bersembunyi dan mendakwahkan kesesatan dan terus bertambah, terus bertambah sampai hari ini. Persis keadaan apa ciri khas mereka? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Berzina kafir, minum khamr kafir, berjudi kafir, bahkan potong jenggot kafir, berbohong kafir. Ini khawarij dan hampir penguasa di muka bumi ini dikafirkan semua. Inilah khawarij. Betul macam Namanya macam di berbagai macam negeri kaum dan biasanya anak-anak muda. Sebagaimana sabda Nabi, "Hudasaul asna, sufahaul akhlak." Umur mereka masih muda-muda dan pemahaman mereka buruk sekali. Buruk sekali pemahaman mereka terhadap Allah. Buruk sekali. Saking buruk wanita-wanita mereka awalnya kalau haid Kalau mereka haid bukan hanya mengkodok sholat, tapi juga mengkodok bukan hanya mengkodok sholat, bukan hanya mengkodok puasa, tapi juga mengkodok sholat. Ya. Tanyakan para nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, mak-mak yang nggak pernah ngaji. Kalau selesai haid, sholatnya dikodok apa tidak? Apa jawaban mereka? Enggak. Tahu kan? Mak-mak kita, nenek-nenek kita di kampung tahu. Kalau wanita haid itu tidak usah mengkodok sholat. Cukup mengkodok puasa. Kalau tidak tahu. Saking buruknya pemahaman maka ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, Ya Ummul Mukminin, apakah kami para wanita kalau selesai haid mengkodok sholat juga? Aisyah balik bertanya, Aharuliyatul hati? Apakah engkau seorang haruni? Haruni kawan. Dinisbatkan kepada tempat pasar. Harumah. Disitulah mereka berkumpul. Ya. Ah, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira 30 35 tahun yang lalu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali tidak ada ragu walaupun jidat mereka hitam bekas susu, walaupun badan mereka berkurus karena hampir setiap hari berpuasa, walaupun wajah mereka pucat-pucat karena setiap malam serta Ali bin Abi Thalib tidak ragu membasmi mereka, membantai mereka. Dan Nabi mengatakan membunuh mereka adalah pahala besar. Dan begitu di Zaman Muawiyah, di zaman uh, Syekhul Islam Ibn Taibiyah Beliau menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi Saw Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin akan berperang dengan pasukan yang wajahnya seperti ada dari sini seperti tameng bulan matanya sipit kulitnya putih memakai sendal saya kira tidak tersembunyi bagi kita siapa yang maksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin pantai gelisah, ubilaiha, membantai kaum muslimin di Makkah. Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang akan kita bahas ini Insyaallah Taala khusus dari ini. bukan kejadian di zaman Syaikhul Islam, bukan kejadian zaman Imam Syafi'i, bukan zaman kejadian zaman Abu Bakar Umar, tapi khusus dari Betapa kita menyaksikan sabda-sabda Nabi yang hari ini menjadi kenyataan. Hampir siapa? Hampir siapa? Kita saksikan di televisi di jalanan adanya wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan melingkar lingkup. Ya. Yang kata Nabi, dua manusia, dua kelompok manusia ini belum ada sekarang. Belum ada sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Justru Platon sudah ada. Ini beda dengan Ya. Langsung zaman Nabi sudah ada belum? Sudah. Ada pelacur zaman Nabi. Antum bisa lihat di Fatul Bari bagaimana Aisyah membagi pernikahan di zaman jahiliyah. Ya. Ada pernikahan di zaman jahiliyah itu seperti pernikahan kita biasa. Ada wali, ada saksi dan seterusnya. Ada pernikahan di mana seorang wanita disidari oleh beberapa laki-laki. Siapa yang mencintai dia? Itu. Si A, si B, si C, si D, lima, ketujuh, atau sepuluh. Nanti kalau dia hamil, nanti kalau dia hamil, ah, dia tinggal pilih laki-laki mana yang sepuluh itu yang akan dijadikan sebagai ayah dari bayi. Ya. Apa ini kalau bukan Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada lagi yang menancapkan bendera di depan rumahnya. Ada tanda bendera. Maka laki-laki yang ingin menzinai pemilik rumah itu wanita itu bebas. Nanti kalau hamil, wanita ini pilih laki-laki mana yang akan dipilih sebagai ayah dan janinnya. Apa ini kalau bukan pelacuran? Ya. Tapi pelacuran di zaman itu ternyata masih agak agak mendingan. Ya, kan? ya boleh memilih Padahal ada pelacuran dari ini kalau pelacur eh, hamil dia boleh mencari siapa ayahnya, suka-suka dia, nggak ada. Rasul sendiri nggak ada yang mengaku sebagai ayahnya. Hari itu ada. Dan yang merasa pernah berzina dengan wanita itu siap menjadi ayahnya. Kalau memang itu ya. Rupanya sama-sama pelacur lebih mulia di zaman Abu Jahal dan Lahab daripada hari ini. Ambil contoh lain, judi misalnya. Anda tahu judi yang terjadi di zaman Abu Jahal dan Lahab? Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu dan teman-temannya kalau menang judi? Apa? mengundang fakir miskin, memberi makan fakir miskin. air bagi Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya, kalau judi dimakan sendiri. air Abu Jahal Abu Lahab kalau menang judi disodokokan kepada fakir miskin. Ternyata dalam masalah judi masih mending Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Bandingkan dengan hari ini, nggak ada seperti itu. Ya. Maka jangan dikira usaha oh, Lahab itu nggak punya akhlak, nggak dermawan, ingkar janji dan seterusnya. Jangan dikira. Kesalahan Abu Jahal Abu Lahab bukan di sini. Bahkan bukan di tauhid itu Saya kira antum yang belajar tauhid paham. Bagaimana Abu Jahal Abu Lahab memahami tauhid, tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah. Adapun uluhiyah dan apa sebenarnya? Asma wa sifat iya. Rububiyah Jahalul Jahalan Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Abu Jahal Abu Lahab akan menjawab. Jawab. Dan jawaban Abu Jahal Al-Zahabi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di beberapa tempat. Setidaknya ada dua atau tiga ayat. Walain sa'atahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Muhammad, jika aku tanyakan kepada mereka, Jahal Al-Zahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Oh, oh. Abu Jahal Al-Zahab tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Maka tauhid rububiyah belum bisa menyelamatkan seseorang dari totalnya di neraka. Yang akan menyelamatkan manusia dari kekalan di neraka itu tauhid rububiyah, berikut uluhiyah, berikut satu lagi asma wa Nah, ini yang dalam bahagia tidak Berikan dengan sebagian saudara-saudara kita fokus. yang kadang ditanya Allah menurunkan hujan? Iya. Wali-wali kita bisa menurunkan hujan? Iya. Iya. Dari sini saja sudah kalah dengan hujan. Ya. Allah bisa menghidupkan kematian? Iya. Sambil Qadir Jailani atau Rasulullah bisa menghidupkan dan mematikan? Sebagian mereka menjawab, iya. Iya. Ya. Nah, kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu adanya wanita yang melenggak lingkup berpakaian tapi telanjang dan sengaja mereka melenggak lingkup Bukan memang jalannya seperti itu. Dibikin. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mereka berjalan dari kamar ke kamar mandi, ke dapur, biasa. Biasa, cara jalannya biasa. Begitu di tempat itu, beda. Dibikin gayanya, lenggak-lenggoknya. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Ah, inilah yang akan kita bahas. Saya kumpulkan di sini ada sekitar oh, eh, 13 ya. Ya, kita mudah-mudahan sampai kalau selesai sampai dulu tadi. Saya yakin lebih. Saya yakin lebih sabda-sabda Nabi yang hari ini kenyataannya dilihat oleh kaum muslimin mungkin puluhan atau mungkin ratusan ulama-ulama kita, para masai kita menemukan. Ya. Saya bisa mengumpulkan kira-kira 13 garis besar. Ya. Saya awali dengan tasabuhnya kaum muslimin terhadap Yahudi dan Nasrani. Akhir zaman kata Nabi, kaum muslimi akan berkesat. Kaum muslimi akan mengikuti. Kaum muslimi akan lapar, meniru Yahudi dan Nasrani. Bukan meniru dalam hal teknologi, saya, kendaraan, handphone, bukan. Kalau itu bebas. Bebas. Kalau hari ini Romawi dan Persi punya teknologi, teknologi dalam memanah misalnya, teknologi dalam memainkan pedang misalnya, teknologi dalam melemparkan mejanik misalnya, macam ketapel besar gitu. Ditiru oleh Nabi masalah? Tidak masalah. Bukan itu. Meniru Yahudi dan Nasrani di sini bukan masalah teknologi, kendaraan, handphone, laptop, bukan. Kalau itu tidak masalah, tidak terserah. Siapa yang lebih dulu bermain laptop? Yahudi dan Nasrani? Apakah sini yang pakai senjata, yang pakai mobil, yang pakai motor, siapa yang lebih dulu Yahudi dan Nasrani, apa kaum muslimin? Tentu kita jujur mengatakan ya, Yahudi dan Nasrani. Berarti kita ikut ikutan mereka? Iya, masalah ulas. Bukan itu yang dimaksud oleh Ya. Kalau itu akal bisa Kenapa kita ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani naik motor, naik mobil, pakai handphone, pakai laptop? Akal kita bisa menjawab. Yang paling bodoh di antara kita bisa menjawab. Bukan itu yang dimaksud. Dan itu hal. Ya. Sesuatu yang akal tidak bisa serta. Akal tidak bisa serta. Itu yang bilang. inti lahir tanggal berapa? 1 Desember. Kalau inti lahir 1 Desember, berarti 1 Desember itu harus ada makan-makan. Harus ada kumpul-kumpul makan-makan. Syukur-syukur ada lilin. Ada lilin yang bisa dinyalai ya minimal makan-makan. Bisakah akal kita ke Apa hubungannya 1 Desember dengan makan-makan? Apa hubungannya hari kelahiran kita dengan makan-makan? Apa hubungannya itu? Kosok mau makan-makan saja, ajak makan teman-temannya, nunggu hari kelahiran. Kita ngajak teman-teman kita makan bersama, kita traktir. Tentu ini sebuah kebaikan, hadiah. Kenapa mesti menunggu dari kelahiran kita? Nah, ini yang akal kita tidak bisa mencerna. Dan itu terjadi. Siapa? Om Sri yang tidak kenal ulang tahun. Saya kira tidak Yayasan-yayasan Islam, pesantren-pesantren Islam, TK Islam, hampir-hampir tidak ada yang tidak kenal ulang tahun. Ikutin siapa? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Persis sebenarnya. La tatabi'unna sunana man kana qablahum simran bi wa dira'an bi dira'in. Bahwa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti kebiasaan sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatta lau dakhulu juhra hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang tok. Lubang tok, tok sering diterjemahkan dengan apa? Ah, biar. Di waktu itu pernah kita bahas di majelis ini. Terjemahan ini kurang tepat. Ya. Bentuknya memang mirip. Moncongnya, kukunya memang mirip. Cara berjalannya memang mirip. Tapi makanannya beda. Tok yang ada di padang pasir itu makannya dedaunan tubuh eh, tumbuh tumbuh Sedangkan biawak yang ada di diri kita itu makan daging, ikan, nah. dan buas. Maka untuk mengatakan bahwa biawak di negeri kita ini halal, berdasarkan hadis Khalid bin Walid yang makan biawak di hadapan Nabi, makan dog di hadapan Nabi, Nabi diamkan. Ini kurang tepat. Karena beda antara dog dengan biawak. Masuk ke dalam lubang toh. Sebuah perbuatan yang konyol yang gak masuk akal. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak waras. Tapi kalau itu Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin begitu. Kan gak waras kan? Coba, menurut aku waras kan? Ngundang 500 orang. Untuk makan-makan, misal, walimah. Ada nasi, ada kebuli, ada sate, ada gulai, ada macam-macam. Tapi kursi nggak ada. Dan kira waras. Nah, nggak ada kursi, ada lesehan seperti ini. Ya, seperti ini kursi nggak ada, tikar nggak ada, karpet buat lesehan nggak ada. Waras dari mana? Ya, saya kira sebodoh-bodoh kaum muslimin kursi pertanyaannya. Ini kursinya mana? Nanti tamu-tamu duduk di mana? Itu kan pertanyaan yang sangat sederhana. Ya. 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Tentu dikatakan gila. Sebuah pesta makanan meriah, tidak ada kursi. Tapi hari ini sudah biasa. Gedung mewah, ber AC makanan luar biasa banyak mewah, tapi tidak ada kurs. Kenapa? Kenapa? Ini jawabannya. Sabda Nabi. Apapun produk dari Yahudi dan Nasrani, kebiasaan Yahudi dan Nasrani, ditiru oleh manusia. Subhanallah, waliyahillah, sodaka Rasulullah sallallahu alaihi Ini yang haram kita beli bukan produk Yahudi berupa handphone, laptop. Kalau memang kita butuh, kenapa tidak? Baju yang dipakai oleh Nabi bikinan siapa? Bikinan Abu Bakar, rumah? Tidak. Bikinan orang-orang Nasrani, Pak. Semua orang tahu Nabi memakai pakaian yang Putih yang ada garis-garis hitam sedikit. Yaman negerinya siapa? Nasrani. Jadi bukan itu yang dimaksud kita tidak boleh memakai produk Yahudi dan Nasrani, tapi cari kekonyolan Yahudi dan Nasrani dibeli oleh kaum muslimin, ditiru oleh kaum muslimin. Ini yang haram. Adapun handphone, motor, mobil, pesawat bikin Yahudi, Orang kita butuh. Kecuali kita bisa bikin sendiri, ngapain beli ke Yahudi? Butuh. Lalu kita tidak boleh membeli produk-produk Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir. Lalu kita beli mobil bikinan Saudi. Wah, tidak ada mobil bikinan Saudi. Motor made in Yaman. Handphone made in Mesir. Eh, mana tidak ada. Kita nggak bisa hidup. Sebagaimana Nabi Sallallahu Beliau tenang memakai pakaian bikinan Nasrani. Dan itu muamalah, nggak usah. Beliau muamalah berjual beli dengan Yahudi dan Nasrani tidak masalah. Yang masalah itu apa? Meniru sunnah mereka. Ini contoh yang di depan mata kita. Nanti akan kita bahas contoh-contoh manhaj. Ini belum sampai manhaj. Ini contoh-contoh keseharian. Betapa Yahudi dan Nasrani

Hampir-hampir tidak ada negeri Islam yang tidak teriak demokrasi. Hampir-hampir tidak. Kecuali Saudi Indonesia, Malaysia, Mesir, semua teriak demokrasi. Ini dagangannya yang ciptaannya bukan ciptaan yang ini, ciptaan pelaku ya Kan, kan lama sekali umur demokrasi itu kan lama sekali. Rasul kan sebelum Nabi Nabi, ya kan? Sekian ribu tahun sebelum Masehi, ya kan? Tapi hari itu Ajaran demokrasi beratus-ratus tahun, berabad-abad, enggak lah. lagu lagu sekali. Siapa yang bikin lagu? Ya. Karena dengan demokrasi mudah bagi Yahudi menguasai, mengacak-acak negeri Muslim. Mudah sekali. Siapa lagi? ya kira-kira mendukung kepentingan kita. Oh si Anu, nah, disokong dan dikibarkan namanya, media mereka kuasai. Ya, dibikin citra yang luar biasa. Bikin dia orang jujur, orang amanah, itu oh, enggak. Dibikin kaum muslimin apa Ya, akhirnya berbondong-bondong begini. Padahal ini diincar oleh dia. Orang negeri muslim kurban. Bandingkan dengan sistem kerajaan yang tidak kenal demokrasi. Sulit. Yahudi mau masuk sulit. Amerika mau masuk ke bawah sulit. Sulit. Karena tertutup ke kan kerajaan. Negara milik dia. Ya. Kalau demokrasi kan seolah negara ini milik semua rakyat. Ya mudah sekali. Orang Yahudi masuk ke Indonesia jadi rakyat. Bisa apa tidak? Mudah. Berbeda Bisa misalnya, milih Raja Salman, selesai. Ya. Rakyat nggak ikut memilih, tapi disejahterakan, dimuliakan, dijamin kesehatannya, dijamin pendidikannya, semuanya gratis. Kalau kita di tiup-tiup, ini negara ini milik rakyat. Ya. Jadi kalian rakyat ini memiliki negara ini, tapi kalau sakit ke rumah sakit bayar sendiri ya. Sekolah bayar sendiri. Tapi negara ini milik kalian, milik rakyat. Kalau lapar ya cari makan sendiri. Hmm? Tapi negara ini milik kalian. Beda dengan raja, apalagi raja Ali. Lihat Harun al lihat Umar bin Abdul Aziz, lihat Raja Salman Negara milik kalian. Kalian nggak punya negara ini, kalian rakyat. Tapi kalau kalian sakit, datang saja ke rumah sakit gratis. Kalian mau sekolah, nggak usah pikir SPP gratis. Yang nggak bisa makan, datang ke dapur umum gratis. Pilih mana? Ya. Sementara kita sekedar eh, nama negara milik rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Seolah-olah rakyat, rakyat. Bentar-bentar bilang rakyat, rakyat. Ya. dia buruk. Terjadilah apa Siapa yang menghendaki sistem ini? Ya. Islam tidak buka seperti ini. Enggak ada istilah negara militer rakyat. Rakyat rakyat. Wajib taat kepada uli amri. Uli amri menjalankan apa yang jadi kalau Allah wa kalau Tidak ada memberikan hak kepada rakyat. Tidak ada. Tahu Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Hurairah tahunan. Abu Hurairah tahu tahunan. Ibnu Abbas, Aisyah, bahkan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ibnu Umayyah nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Abu Bakar sudah dilantik menjadi khalifah, memimpin seluruh kaum muslimin di dunia Islam. Kamu bilang Abu Bakar kurang mulia, kurang baik karena tidak demokratis. Kalau tidak demokratis jelas Abu Bakar sangat tidak demokratis. Pemilihan umat lebih-lebih lagi. Jauh dari sikap demokrasi. para sahabat tidak kenal apa itu demokrasi. Apa itu? Gak ada apa-apanya demokrasi dibanding dengan Islam. Surah. Jangan bedakan antara demokrasi dengan surah. Beda, beda jauh. Itu Islam. Umar tahu sendiri. Kalau Abu Bakar masih penting, ada belasan orang di sini. Beberapa dari Muhajirin, beberapa dari Ansar. Sakifah dari Sa'idah. Mungkin setengah jam atau satu jam selesai. Awalnya memang agak bersih. Sampai orang Ansar mengatakan, Khalifah dua. Dari Muhajirin satu, Ansor satu. Ini kan luar biasa. Kata Abu Bakar, tidak satu. Dan khalifah harus dari, ini sabda Nabi, khalifah harus dari bangsa, bangsa Quraisy. sebenarnya Nabi, Orang Ansor tentu bukan, bukan Quraisy. Quraisy adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Ya. Umar lebih sangat tidak demokratis. Umar jadi khalifah gara-gara gara-gara mulut Abu Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar mengatakan, jika aku meninggal, yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Tidak ada yang sangat-sangat tidak demokratis. Usman, Usman enam orang. Ketika usus Umar terburai karena ditusuk ketika mengimami sholat subuh oleh Abu Lulu, budak dari Mughirah Rabin Sufa, Tiga hari setelah itu beliau wafat. Uh, sebelum wafat beliau menunjuk enam orang. Usman, Ali, Zubair, Tolha, bin Auf, yang enam orang ini salah satunya harus menjadi khalifah. Siapa yang memilih? Yang lima. Satu yang dipilih. Yang lain nggak tahu. Abu Hurairah, Ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah, sahabat-sahabat Islam nggak tahu menahu. Cukup enam orang ini yang berpikir, yang banting tulang, yang keras keringat, yang enam orang ini. Demokrasi? Bagaimana demokrasi cuma enam orang? Lihat dari Kita saksikan seolah kaum muslimin itu dosa besar. Ah, aib. Kalau tidak demokratis. Lagi lagi Apa maunya rakyat? Harus terasa. Bandingkan ketika demokrasi betul-betul dijalankan di negeri kita ini dengan ketika demokrasi dimain main 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, demokrasi diapain di negeri kita ini? dimain main Teriaknya, demokrasi, pesta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi main-main itu Eh? Orang tahu semua pasti yang kena kuning terus. Nggak mungkin hijau, nggak mungkin merah, itu tahu lah ya. Udah dimain-main. Nanti menangnya berapa persen, udah ketahuan. Apa keadaannya? Bagaimana keadaan negeri ini? Aman. Aman terkendali, hari sesat tidak seperti sekarang ini. Gambar-gambar porno nggak berani dia tuh aliran-aliran sesat. Ketika demokrasi dimain-main oleh penguasa waktu itu rahimahullah. Ya, sekarang enggak banyak mulai yang menyesal. Ya, enak zaman itu ternyata ya. Mahasiswa-mahasiswa reformasi sekarang gigi jari baru tahu ternyata demokrasi bukan jalan terus Ternyata ketika dipimpin oleh pemimpin yang kita tidak sukai, harus sabar. Mahasiswa yang kenal manhaj ini nggak sabar. di safari menduduki istana, di MPR. Jadilah, ya, di Facebook mereka mulai menyesal dari pasang gambar Pak Harto. Ya, nyesal mereka. Ya, apalagi ditambahkan tambah, zaman dulu tambahnya lagi. Ya. Mereka bandingkan dengan di Syria, di Libya. Pemimpinnya pakai apa? Pakai senjata. Dibombardir itu rakyat. Pemimpin kita masih itu Kalau beliau mau habis. TNI dari jenderalnya sampai kopralnya, insya Allah kami wa ta'ala kepada beliau. Dia mau. Ini mahasiswa masih ada kenapa enggak? Caci maki di habis. Tahu rasa mereka. usah salah, sana, nggak usah dia Ya kan di sana. Di tahun 80-an, 90-an. Iya, menyayangkan mahasiswa itu udah dia salah. Dolar memang luar biasa naik. Rupiah merokok, barang-barang mahal. Salah. Salah. Sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah. Ah, mereka tak paham. Pikirannya kalau pemimpin ganti, presiden ganti, pasti itu lebih baik. Ternyata baru beberapa bulan, saya kira belum sampai setahun, ganti presiden. Apa yang terjadi? Satu provinsi hilang. Mau hilang. Ya. Gara-gara demokrasi ya. Oh, punya rakyat timur orang Bali, Randu, Mau ikut RI apa merdeka, silahkan pilihan. Ini bodoh sekali. Orang kafir teriak-teriak, Amerika Berapa darah yang tertumpah? Berapa miliar triliun yang dihabiskan untuk Timur Timur masuk Indonesia? Habis. Gara-gara mengamalkan persis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta dan sehasta, kalian akan mengikuti Yahudi dan Ciri khas Yahudi masih ingat apa? Berilmu, tapi Nabi tanpa amal. Itu ciri khas Ada kaum muslimin begini? Berilmu tapi tanpa amal. Wah, bab yang S3 di tafsir hadis sholat berjamaah subuh ke siang. Ya. dia tahu hadis-hadis tentang liya jenggot, dia cukur jenggotnya. Dia tahu tentang larangan ispa, liya ispa. Hanya itu tidak diamal. Gelar yang biasa. Diri prinsip Yahudi tahu ini, Saking tahunya Yahudi bilang pada temannya pendeta Yahudi berkata bertanya tanya Muhammad datangi Muhammad tanya kepada dia tentang roh kalau dia jawab berarti dia bukan kalau dia berarti jawab roh itu begini begini begini berarti dia bukan Lagi. Tapi kalau dia diam saja nggak berani jawab, berarti dia nabi. Ini ucapan yang berilmu, ucapan orang yang berilmu. Kalau dia jawab, dia bukan nabi. Kalau dia tidak jawab, berarti dia nabi. Inilah dia. Ya, berilmu, tapi tidak nyaman. Siapa Rasulullah? Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Mereka tahu. Mereka tahu ilmunya ada di kita. Siddiqah al-Kufar, Muhammad bainahum, tahu ruka'an sujadat. Mereka tahu. Lihat hidup di dunia kufar, mereka tahu. Ada apa di punggung Nabi? Mereka tahu. Apa yang akan terjadi pada diri Nabi? Mereka tahu. Silsilah Nabi? Mereka tahu hak yang sangat pribadi, yang tidak ada yang lihat kecuali istri Istri Nabi. Mereka tahu. Apa? orang Mereka tahu. Sahabat-sahabat tidak ada yang tahu umumnya. Apa? Sifat sifat tidur Nabi. Tahu sifat salat Nabi, sifat tidur Nabi, sifat tidur Nabi yang tidak mungkin kita bisa tirukan. Kalau miring ke kanan, berbatalkan tangan kanan, baca doa, wudhu dulu, dan seterusnya, kita bisa ikuti. Yang satu ini tidak bisa kita ikuti. Khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat tidur beliau apa? Ah, kedua mataku tertidur, hatiku tidak. Ini tidurnya Nabi Sallallahu Hati beliau tidak pernah tidur. Selalu berpikir. Yang tidur apa? Bukan berarti beliau tidurnya nggak pulas, bukan. Bukan, tetap pulas. Ya. Tetapi beliau punya hati selalu tidur. Ini sifat tidur Nabi. Diketahui oleh Yahudi. Yahudi Inilah dia, Betul-betul berani tapi tidak diamalkan sama Ya. Ah, sebaliknya Nasrani. Apa Nasrani? Beramal, tapi tanpa ilmu sosial. Mereka berbaktia, mereka nangis-nangis di gereja, mereka melakukan ini dan itu amal. Pakai ilmu? Tidak sosial. Kehidupan ilmiah tidak ada di Nasrani. yang ada samina wa atokna taklid buta kepada para pendeta dan pastor. Gak ada orang Nasrani nanya, wahai Pak Pendeta, betul yang kita lakukan ini sesuai dari surat apa ayat berapa? Jarang Betul panutan kita Yesus menyuruh kita bikin gereja seperti ini, menghadapnya ke jalan gereja itu mau di Jakarta, mau di Surabaya, pasti menghadapnya ke jalan. Tergantung jalan. Jalan utara menghadap utara, jalan timur menghadap ke timur. Kalau masjid kan kita. Mau jalan kemana, ya tentu kiblat itu sana. Ke sana itu berarti lawan kata kiblat. Itu masjid. Gereja kita. Tidak ada pertanyaan ini ya. Dari para jamaahnya, apa betul gereja itu aturannya Gak ada kehidupan dunia. Yang ada agama itu milik pendeta dan pastor. Gak ada buka sosial Asia. Ya. Pak pendeta kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan satu istri, empat orang anak. Perempuan tiga, laki-laki satu. Si mayat ini meninggalkan harta 100 juta misalnya. Kira-kira istrinya dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, yang laki-laki dapat berapa. Kalau nggak percaya, antum tanyakan kepada seorang pendeta, seorang pastor. Ya, ini insya Allah nggak bisa jawab. Ya, nggak ada izin ya. Kehidupan ilmiah itu nggak ada mereka langsung buka, buka persetujuan Asia, nggak ada. Nggak ada. Kalau toh mereka jawab dengan istilah pendeta, sepuluh pendeta, sepuluh jawaban. Larang sendiri-sendiri. Masa larang bisa sama? Kan mustahil. Pasti jawabannya sepuluh macam. Ya, nah, coba antum tanyakan kepada jangan sepuluh, seratus. Kalau perlu lima ratus, lima ratus Kasus seperti tadi. Ada orang meninggal, meninggalkan seorang istri, empat orang anak, tiga perempuan, satu laki-laki, harganya 100 juta. Masing-masing dapat berapa? Insya Allah 500 ustaz, 1000 ustaz. Jawabannya sama. Yes. Gak usah ustaz, artinya. Ah, Tinggal buka hadis saya. Hadis saya 11 12. Ketemu teman. Istri ada anak, dapat berapa? Jangan nah, itu juga tahu. Orang Kristen juga. 十三年多啊。 socialismo, bravado. mengatakan wa asharu bi uslihi wa yuharribuha bahwa Nabi ketika tasyahud berisyarat dengan jarinya, telunjuknya dan menggerak-gerakannya. Saya menggerakkan seperti ini. Salmani berharap barangkali Abu Ishaq muridnya ini ada dari khusus sehingga Abu Ishaq berani menggerakkan seperti ini. Ah, baru dikritik, dibenarkan, diluruskan oleh Salman. Kalau ini bukan yuharik. Kalau ini bukan yuharik, bukan tahri. Ini arrofu, arrofu, arrofu, arrofu. Diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan. Yuharik bukan begitu. Tapi eh, eh, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ini namanya yuharik. Memberikan isyarat. Seperti ketika orang memberikan isyarat itu bergerak sedikit. Bukan terlalu banyak gerakan. Awalnya apa? Beliau bertanya kepada muridnya. Berkali muridnya Abu Isa ini punya hadis yang berkali belum sampai kepada sahabat. Inilah Islam. Mengagumkan saya. Ilmiah. Ilmu itu tinggi. Siapapun yang punya ilmu, dia ditanya. Walaupun murid. Oh, bisa. Banyak kejadian. Walaupun dia akan Ya, seorang sedang ngobrol, seorang chef sedang ngobrol dengan muridnya tentang hadis. Si murid ini mengeluarkan fawaid dari sebuah hadis. Gurunya ini abu dengan fawaid yang keluar dari mulut muridnya. Gurunya itu tidak segan-segan mengatakan, sudah puluhan tahun aku dengar hadis. Sudah puluhan tahun aku hafal hadis Fawaid seperti tadi baru separuh. Tambah ilmu. Imam, syekh, ulama tidak segan-segan, tidak malu-malu memuji mengambil ilmu dari murid. Itulah ilmu tinggi. tahu Imam at apa apanya Bukhari? Imam at apa apanya Bukhari? Murid, murid, Tapi antum lihat di soal Muhammad. Haddasana diri. nggak mau. pada murid. Di bawah Imam Muslim. Imam Muslim jelas. Murid besarnya Imam Bukhari. Ini di bawahnya itu. Tapi namanya diambil. Dimasukkan ke dalam soal Bukhari. Kan biasanya Imam Bukhari mengatakan ada sana Yahya bin Ma'in. Hadasana Ali bin Madini Ya hadasana Ahmad Hadasana Shafi Guru-gurunya Ini hadasana Tadjuluh Lihat Ini Ya Tidak mengecil Kalau memang besar di Allah Kalian yang pernah dengar kesalahan ini, sudah hukum, itu saja hukumnya siapa? Eh? Hei, bukunya uh, Ustaz Ibnu Sayyid rahimahullah rahmatullah. Enggak malu murid jauh ya. Waktu itu malah belum lulus dari Libya. Kita belum siapa yang tidak Inilah Enggak eh. malu pembesar-pembesar kita, ajengan dia, tuan guru, kiai. Jangan ditanya saja mau. Ya saya, ya kiai, ya tuan guru, mana dari mau? Tidak ada kehidupan dunia. Persis manhatnya orang besar. Waliyah. Ah, mari. Mari, jangan apa kata pendeta sami'na wa apa kata syekh. Kita sekarang mulai ngetrennya syekh. Pokoknya kalau sudah kata syekh, selesai. Ya, mau di Al-Quran ada sunnah hari, nomor sekian. Yang penting ini kata-kata syekh. Ini fatwa dari masyaih. Ini mematikan ilmu. Enggak boleh. Enggak boleh memprihatinkan ada seorang murid ullah mengatakan kita tahu bahwa Nabi ketika sujud Nabi ketika sujud menjauhkan siku dari dari pinggang. Sujud tidak begini ya, tapi dijauhkan. Laki perempuan sama. Dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti cara aku sholat. Laki perempuan sama. Gak ada Nabi mengatakan kalau perempuan ikutlah cara sholat Aisyah. Apa Khadijah? Tidak Mau laki mau perempuan mengikuti tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauhkan situ dari kita. Yes. Ya. Nah, beberapa kilah yang bertemu dengan masai di Jawa Timur, di Karawang, Lihat masyayikh biasa saja. Enggak terlalu dijauhkan. Ya. Padahal Ummu Salam mengatakan aku melihat Nabi bersangatan dalam menjauhkan siku dari pinggang. Bersangatan tidak sekedarnya. Bahkan dikatakan seandainya ada anak kambing yang lewat di bawah ketiak beliau bisa lewat. tapi kan bersayap dan jari-jari menghadap Nggak main-main, belum betul-betul. Nah melihat masanya biasa saja. Situlah Nabi bilang, masanya lebih tahu hadis itu daripada kita. Ya, masanya tidak seperti itu, mungkin itu yang benar. Maka ditinggalkan hadis ini. Karena melihat masanya prakteknya tidak seperti itu. Ini bahaya. Ini model-model Nasrani eh, mulai kelihatan boleh hadis yang sudah jelas kita tinggalkan karena perbuatan masalah masalah manusia. Mau ulama sekali bersabit bahasa ini masuk apa tidak? Tidak masuk. Mungkinkah mereka salah? Ya mungkin. Ya. Lebih parah lagi, tidak mau duduk tawang. Kalau dua rakaat masuk di dua rakaat istirahat tidak tawang. Banyak ya. Ini tiga roka Tiga rakaat, kalau empat rakaat kan Mas tidak ada. Mas tidak ada yang sholat empat rakaat. Kan sama semua kosong. Ini maghrib kan tetap tiga roka Mas saya tidak ada kalau. Eh, ini lagi ini. Jadi lebih aman jangan tawar. Sholat maghrib tidak ada tawar, adanya ros Kacau ini. Itu mengangkat hadis Nabi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat akhir itu tahu. Apalagi ini ada ayat awal, ada ayat akhir seperti surat Nabi, jelas tahu. Tapi melihat para masayih tidak tahu, mereka bilang masayih lebih tahu. Kita nggak usah tahu. Nah. Setelah itu, sebagian asatid bertanya, Ya Syekh, kenapa tidak tahu? Saya masih ingat samping saya di samping sana. Apa jawab dia? Inni la astajibu an atawarra. Aku nggak bisa duduk tawarru. Kenapa? Kegemukan, menggemukan. Hari hati untuk nanya. Ini bahaya. Maka mau kata saya kata siapa? kalau menyelisih ayat, menyelisih hadis. Oh, sekarang sudah mulai. Apa bedanya? Mereka bilang kiai kami, kita bilang sekarang. Apa bedanya? Apa beda? Orang bilang ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Ibnu Mas'ud. Masalah haji, Dan Ibnu Mas'ud membawakan haji dari Nabi bahwa Nabi menyuruh kaum muslimin yang tidak membawa hewan haji untuk berhaji secara tamatku Itu nikmat. Adapun Nabi tidak. Karena Nabi eh, membawa haji hewan kurma. Kalau Nabi tidak membawa haji, dia akan tamatku Dan beliau suka. Jadi Nabi tidak tamatku. Tapi menyuruh para sahabat untuk tamatku Yang tidak membawa hewan haji. Nah, Abu Bakar dan Umar dalam hal ini tergelincir mengatakan haji sama itu tidak tidak aktor. Itu kesalahan Pak. Bakar Umar tidak aktor. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar Umar sebagai manusia biasa bukan Nabi tentu ada salahnya. Ini salah satu kesalahan dia. Nah, sebagian tabi'in ini bersikuku memegangi ucapan Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh haji tamattu marah di sini. Aku khawatir kalian akan dijadi batu dari langit. Kenapa? Kultu kala Allah wa Rasul. Kultu kala Abu Bakar wa Aku sampaikan kepada kalian ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Tapi kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Jangan-jangan kalian akan dijadi batu dari membawakan ucapan Abu Bakar dan Umar saja tak boleh. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan Allah bahwa Allah Rasul, apalagi sekedar syekh. Ya. Syekh manusia, ulama, Insya Allah kita dan mengambil ilmu dari beliau ini. Tidak boleh kita taklid kepada beliau. Dan kita tahu menyelesaikan hadis, tidak tanpa harus mencaci maki ulama itu tanpa harus merendahkan ulama. Apa antum mau ikuti ucapan Syalban? Imam Sami Allah Imam Hamidah menurut Syalbani mau apa? Sami Allah Imam Hamidah. Padahal dalil dalil kan terus. Jika imam mengucapkan Sami Allah Imam Hamidah maka ucapkan Rabbana walak tadi berpendapat lain. Terserah beliau. Istihad beliau. Apakah kita harus mengikuti fatwa beliau? Ini istihad beliau, fatwa beliau. Bukan dari kalau yang disampaikan oleh beliau dalil sebagaimana yang lain, tentu Ini bukan dari. Ya. Manhaj salah menang di sini antum semua bebas merdeka. Antum tidak merdeka hanya dengan Allah wa Rasul. Allah wa Rasul ala fahmi sahabat. Yang lain Jangan seperti Nasor. Ya, saya kira panjang pembicaraan tasawuf terhadap Yahudi dan Nasrani kita lanjutkan yang dua. Nabi menyebut-nyebut dan apa yang disebut-sebut oleh Nabi kita saksikan tadi di televisi, terutama orang surat kabar atau di musim musim sudah Nabi sabdakan munculnya orang-orang seperti 1400 tahun yang Apa kata Nabi? Siapa yang disebut oleh Nabi? ar Arruwai Ar-Ruwai Bidah ar Bidah Siapa Ar-Ruwai Bidah? ar Bidah adalah orang orang yang tidak tahu apa-apa tentang suara Koidah yang sangat sederhana, mendasar. Hukum asal ibadah adalah haram. Kecuali yang diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini kaidah yang sangat sederhana, mendasar sekali. Dia nggak tahu kaidah ini. Nggak paham kaidah ini. Kalau disampaikan kepada dia, hukum asal ibadah haram, kaget. Hukum ibadah haram. Tidak paham kaidah itu sederhana. Faidah awal. Baca di Al-Iqtisam, di Ar-Risalah, di kitab-kitab faidah. Fawaidul fikiyah. Ini biasanya dibahas di bab awal. Ya. Al-aslu fil ibadati al mutra al-man'u al-haram. Hukum asal dari sebuah ibadah adalah terlah batil. Kaidah sederhana. Kalau hukum asal ibadah itu boleh, oh, Antum hari ini jualan laku tiga kali lipat dari biasa. Itu laris. Antum sholat Sholat laris. Besoknya antum nggak laku selesai. Antum sholat dua rakaat, namanya apa? Sholat nggak laku. Ya, antum oh, diterima di sebuah perusahaan besar yang antum ingin, Antum sholat dua rakaat. Ya, antum mungkin bebas. Kalau hukum asal ibadah itu bebas sholat apa saja. Sholat kan tidak tidak buruk. Sholat kan baik. Dari kelahiran, dari kematian ayah kita, sholat. Apapun sholat dua apa. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal ibadah adalah al-haram, al-man'u, al-butlah. Pasti. Ini banyak yang tidak Tapi berbicara tentang Islam. Dia berbicara tentang persatuan umat. Seolah dia wakil Islam. Seolah dia yang diutus oleh Islam untuk berbicara kepada umat. Padahal dia arwah itu. Saudara Rasulullah SAW. Kita saksikan tadi. Ya. Berbicara tentang biasanya main musik, dan biasanya main lenong, sinetron, berbicara tentang Islam. jadi ustaz. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ah, kita saksi. Maka wajib bagi kita untuk tahu siapa orang-orang, siapa dai, siapa ustaz yang kita boleh duduk di majlisnya yang boleh kita ambil ilmu. Dan siapa yang harus kita tutup telinga kita. Masih ingat Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin. Menutup telinganya. Ketika ada orang berbicara tentang Islam. Padahal dia bukan ahli. Ya. Hanya waktu itu sedikit. Tidak seperti hari ini. Hari ini yang Oh, ahli tentang hadis, ahli betul-betul tentang tafsir, tenggelam. Tidak muncul di depan. Yang muncul yang mana? Arwai. Surah Rasulullah ya. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini bukan main-main, agama Maukah kita sembarangan mengambil agama dari siapapun yang mengasas memakan Islam, yang penting berbicara tentang Islam, bahkan yang penting diawali dengan inna alhamdulillah. Oh, ini pakai inna alhamdulillah, jenggotan lagi. Oh sudah, Enggak boleh lihat celananya, singkat kan? Oh sudah, Duduk di situ. Enggak cukup. Enggak cukup. Antum lihat di satu sudut. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, jangan pernah mengatakan si bulan ahlu sunnah. Jangan pernah mengatakan si bulan salah. Kecuali akidah-akidah salah ada pada dirinya. Manjat salah ada pada dirinya. Ini tentu bohong. Tidak mungkin sekalian, oh juga singkat, kan oh salah. duduk dari situ. Tertipu. Untuk pernah tertipu Akhirnya apa? Akhirnya mencaci maki besar-besar. Jangan kita saja jadi dicaci maki. Sama. Dikiranya asal singgotan, cingkrang, kita alhamdulillah, yang dikaji sifat pasrah Nabi, pasti salah. Tertipu. Akhirnya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Mengatakan Indonesia ini negara kami Pemerintah Oh, Indonesia ini pemerintah kami diawali oleh penampilan mereka. Kita punya sebuah sholat dari usul salah satu. Tanyakan kepada orang yang kita Ya Ustaz, bulan bagaimana? Ya Ustaz, bulan bagaimana? Kalau bilang jangan, stop. Murid ketika imam ingin duduk di majlisnya Haris al Masih luar biasa Haris al Masih orasinya orator ucapan kalau sekarang seperti ayat Al atau di kita siapa pemuka ucapan mereka ingin duduk di majlisnya nanya dulu kepada Imam Ahmad tentu pandangan Imam Ahmad pandangan yang jauh tidak asal menjawab Ah, setelah Imam Ahmad diam-diam duduk di majlisnya, Imam Ahmad mengatakan, jangan duduk di majlis dia. Ahlul bidah, sesat. Iya. Nah, ini tidak banyak kita lakukan. Kita tidak tanya para ustaz-ustaz kita. Kita uh, istihad dengan diri kita. Ya. Baik kalau ini baik. Hadis-hadis yang disampaikan, saya semua seolah dia ahli hadis. Saya semua tadi malam saya dengar saya semua hadis. Ini terlalu buru. Jangan. Lebih baik tidak mendapatkan ilmu. Faidah. Harus samkan dan amal. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada daripada dapat ilmu tercampur subhan. Kita duduk di majelis itu dapat ilmu lima puluh, Subhatnya satu. Maka lebih baik tidak dapat ilmu yang lima puluh itu dan tidak dapat subhan. Ini poinnya. Nah, subhat itu berbahaya. Subhat itu sangat berbahaya. Kalau sudah masuk, bikin antum agak agak bingung, nggak habis pikir. Kenapa sebagian saudara-saudara kita mencaci maki Allah, menjelek-jelekkan rumah, mengatakan Aisyah sebagai wanita racun, nggak habis pikir. Ilmu dari mana? Apa jawab kita? Subhat. Itulah subhat. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar lagi. Walaupun itu gila. Kan gila. Masa Abu Bakar dan Umar bisa kafir kafir kan apa nggak gila? Bahkan nanti ada peristiwa apa? Kata mereka. Al-Roja'ah. Nanti akan muncul sebelum hari kiamat akan muncul peristiwa Ar-Roja'ah. Apa peristiwa Ar-Roja'ah? Yaitu dibangkitkannya imam-imam mereka yang 12 termasuk Ali dan Abi imam pertama lalu dibangkitkan Abu Bakar dan Umar diapakan disiksa habis-habisan Abu dan Umar itu masih di kita ini keyakinan gila tapi itu ada ada di negeri kita di Jakarta ini yang berkeyakinan seperti itu gara-gara subhat. Apa awalnya mereka? Cinta Amirul Cinta kepada keluarga Nabi. Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Siapa yang tidak cinta kepada keluarga Nabi? Semua kamu muslimin cinta. di awal dari sini. Nah, pelan-pelan. Anda tahu di mana Ali dan Fatimah ketika Abu Bakar dibayar dari Zafifah Bani Sa'adah. Ini tidak diungkap dalam sejarah. Ya. Kenapa Ali dan Fatimah tidak ikut serta? Tiba-tiba Abu Bakar jadi khalifah. Dan kenapa Ali diam saja? Wah, lalu sampai di sini kisah ini benar. Memang Ali tidak tahu nama. Ya, Ali dibui akhirnya bahwa ini eh, kecurangan Abu Bakar dan Umar, kejahatan Abu Bakar dan Umar, merampas dimasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Awalnya sama. Kedudukan Ali di sisiku mirip kedudukan Jawa. Harun di sisi Musa. Hadis sama. Ada di Bukhari Muslim dan lain-lain. Ya. Ada di hadis ini dikembang. Dikembangkan. Kalau Nabi Musa wafat, siapa penggantinya? Harun. Padahal yang meninggal duluan siapa? Harun dulu apa Musa dulu? Harun dulu. Eh, ah, lah. suka-suka mereka. Kalau Nabi Musa meninggal, yang ganti dulu. Kalau Rasulullah meninggal, tentu yang ganti Ali. Kenapa Abu Bakar? Wah, wah, wah, terus kena. Akhirnya kan keyakinan gila ada pada diri mereka. Berdendam luar biasa. Agama Islam itu agama agama dusta. Bahasa yang mereka apa? Uqtulu ahala sunnah hulul jannah. Bunuhlah ahala sunnah yang kalian akan masuk surga. Bisa ya. dilaksanakan apa bas? Tentara-tentara bas. orang-orang kopi di Syria, Ya. Gara-gara Kita lihat contoh ulama-ulama. Ibnu Sirin, ulama besar, kalangan tabi'i menutup telinga agar subhat itu tidak masuk dalam diri. Apalagi hari ini banyak arwah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi berbicara tentang Islam. Kadang bahasa Arab aja nggak paham. Ini fiilnya mana, failnya mana, nggak maful bihi itu apa, Mutada apa, khobar apa, dia nggak tahu. Tapi dia berbicara tentang Ya. Hadis yang sahih bagaimana maksudnya, yang dhaif bagaimana? Kadang mereka nggak ada hadis dhaif itu nggak ada. Yang dhaif itu kitanya. Hancur lagi. Jadi semua hadis itu sahih. Yang dhaif itu kita. Ya hancur lagi kaidah apa? Ini berarti menghina Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasrani yang habis waktunya untuk memilah mana yang sahih mana yang sahih. Tidak ada guna jadi payah Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ada lagi doaib doa kan habis. Memang doaib, tapi kan habis. Wajib bagi kita untuk puasa. Adanya kewajiban sudah disabdakan oleh Nabi Kita lanjutkan. Luka bin luka. Istilah ini juga keluar dari sabda Nabi SAW. Dan kita lihat luka bin luka kita saksikan tadi. Untuk tahu Siapa luka bin luka? Luka itu bodoh, nggak tahu apa Orang-orang rendah, jauh dari ibadah, jauh dari tata krama, jauh dari pendidikan, bodoh, nggak punya tata krama, sopan santun, etika. Bin luka, bapaknya juga luka. Luka bin luka orang hina, anaknya orang hina, anak bodoh, anaknya orang bodoh. Orang yang gak tahu malu, bapaknya juga nggak tahu. Tapi dialah sang kaya raya. Dia yang punya hotel ini, dia yang punya uh, mall ini, dia. Padahal nggak tahu apa. Ya. Yeah. Boroboro, MCU, Okrades, ya. SMP saja kadang nggak lulus. Berbicara sangat nggak di depan. Tapi dia beruntung dalam dunia. Ya. Saya kira kita boleh saksikan. Ya. Walaupun belum yang disampaikan oleh Nabi antara ترى urata وراة fil في jadi mengarahnya kurang bodoh terbelakang tidak berpendidikan tidak pakai baju mungkin pakai celana pendek saja tidak pakai alas kaki ya. mengembala kambing mengembala kambing bukan kan nggak ini nggak pakai sendal nggak pakai baju ya tapi ya tahawaru nabil dunia begitu dilihat rumahnya mewah megah panjang bertingkat itu rumah ya tahawaru nabil dunia ini kan hadis satu terkenal dengan hadis Jibril awalnya Jibril bertanya tentang imam Islam, iman, insaf dan sesuatu. Akhirnya sampai di situ. Ya. Nah, jadi yang akan berbahagia memiliki harta dunia luar biasa itu luka bin luka. Ya. Kan mestinya pensiun, S2, ya, S3, ini tidak. dan S3, S2, s S3, oh, berpendidikan, ya, rumahnya biasalah di komplek-komplek menengah ke bawah. Dia si luka bin luka ini yang mungkin SMP saja gak lulus, Belum rumah punya ini punya saudara Rasulullah apa tatanan dunia itu dijungkir balik. Dan itu terjadi. Dan ciri-ciri dekatnya hari kiamat seperti ini. dijungkir balik. Ada budak wanita melahirkan, melahirkan tuan. Siapa ibunya? Budak. Siapa anaknya? Tuannya. tatanan ah, seperti ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Saya ingin ingatkan itu, karena hadis ini sangat masyhur tentang istilah yang oleh Nabi disebut sebagai usaun fahusais hai buih seperti buih di lautan ini keadaan kaum muslimin di akhir zaman kaum muslimin seperti buih buih itu banyak atau Bunyi itu kalau ditumpah. Ini kan jawaban Nabi ketika para sahabat ah, ketika para sahabat nanya, Amin cendak nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita hari ini cuma sedikit ya Rasul? Sehingga kita seperti kosong. nampak yang di situ ada makan. Dari sini ngambil, dari sini nyomot, dari sini makan. Nah, begitulah keadaan kaum sini di akhir zaman. Seperti nafkah yang di situ ada makam? Nah, ini terjadi. Inggris datang, tapi Portugis datang, tapi Belanda datang, tapi Jepang datang, tapi itu kan terjadi. Belum lama ya, kita merdeka, negara-negara Islam merdeka. Dan sebagiannya sampai hari ini masih diambil. Secara hukum sudah merdeka. Indonesia, oh, negara-negara Afrika, Aljazair, Mesir, secara hukum sudah merdeka. Tapi masih diambil. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang menikmati emasnya Freeport itu, sekiranya tiba. Siapa yang menikmati batu bara? Ya, di negeri kita ini. Siapa yang menikmati tambang-tambang minyak di Afrika? Siapa? Bukan Fauzi. Lihat kaum lama. Ya, dia misalnya. Lama. Padahal ladang minyak di Afrika, di Indonesia, di negeri-negeri Arab Timur Tengah luar biasa yang tidak ada di Amerika, di Jepang, di ini. Tapi mereka yang non-muslim yang beriman. Ah, bertanyalah para sahabat, amin kira jinnahku yang lain. Apakah karena jumlah kita hari itu sedikit? Maka mudah untuk diambil oleh mereka yang lain. Apa ya jawab Bal antum yawma ilin kasih. Justru jumlah kalian dari itu banyak sekali. Tapi seperti buih di lautan. Kita melihat betapa Nabi berbicara diatur oleh Allah. Tepat sekali kata-kata buih. Persis kaum seperti buih. Antum tahu sifat buih? Salah satu sifat menonjol buih apa? tidak pernah bisa, tidak pernah berani melawan melawan melawan arus. Ah, iya. Mana ada arus ke timur, buinya ke barat? mungkin ya. Pasti ikutin arus. Arus ke timur, bui ke timur, arus ke selatan, bui ke selatan, dan seterusnya. Tidak pernah melawan arus tidak mampu, tidak sanggup, tidak berani. Itulah kaum muslimin. Lihat tadi. Ada kaum muslimin yang melawan arus sedikit saja. Sedikit saja. Umumnya mengikuti arus seperti demokrasi. Yahudi, Nasrani, Amerika, Eropa, teriak demokrasi. Kaum muslimin ikut teriak demokrasi. Mereka teriak, ah muslimin ikut teriak. Ah. Gender ikut teriak. Sampai partai Islam. Ya. Partai Islam itu mati-matian hari ini untuk porsi wanita 30 persen. Kan Demi ikut-ikutan apa kata yang dan Nasrani. Mengikuti arus. Nah, minimal 30 persen. Harus ada calon wanita. Nah, partai Islam ini Bahkan sebagian partai-partai Islam tahu Malah kami 35, kami 40 persen. Salah kami yang wanita. Padahal apa katanya? La yusriha awun walla afrahum imra'ah. Tidak akan jaya, tidak akan menang satu kaum wanita sebagai sebagai pemimpin, tampil sebagai pemimpin. Salah tentu kesalahannya dari pemimpin. Mereka sudah ikut Yang mereka ikuti apa kata arus? Harusnya harus ada kuota perempuan sekian persen. ilmu betapa kaum muslimin mengikuti arus ketika semua berkecimpung dalam bank riba. Oh. Ketika mereka bikin cerita-cerita bohong. Novel, cerpen, cerita benar atau cerita bohong? Novel, cerpen, cerita benar atau cerita bohong? Umumnya cerita bohong, marah sendiri. Kalau cerita benar nggak menarik. Ya. Ah, diikuti hoax Nggak berani bilang tidak. Kami muslim, haram kami berbohong. Bagi muslim nggak ada novel, nggak ada sampai. Cukup kami kisah para sahabat, kisah para nabi, para rasul, kisah orang-orang soleh dalam Al-Quran. Kalau jadikan pelajaran kisah iblis, kisah Fir'aun, kisah Namrud, oh sudah cukup. Nggak perlu bikin kisah lagi. Kalau Kaum muslimin bikin novel juga. Bikin cerpen juga, bikin film juga. Cuman kasih novel Islami. Cerpen Islami. Sinetron Islami religi. Ya, ya. Tidak berani bilang tidak. Kecuali sedikit. Seandainya kaum muslimin bilang tidak, kami muslim kami taat pada Rasul. Rasul mengharapkan kami berbohong. Cerita-cerita itu bohong. Bahkan ketika cerita itu kisahnya nyata, drama, kisah, film tentang tenggelamnya Fir'aun diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari bicara Firaun. Kan mengambil dari Al-Quran misalnya. Dibikin film. Jadinya bohong apa tidak? Jadinya bohong apa tidak? Bohong. Mana letak bohongnya? Hmm? Walaupun jalan ceritanya persis seperti yang ada di surat Al-Qasas. Seperti yang ada di surat Al-Baqarah seperti yang disabdakan oleh Nabi dicampurkan. Ya, yang kumpulkan ayat-ayat tentang peristiwa Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Firaun dan seterusnya hadis-hadis Nabi tentang Nabi Musa, Firaun, Bani Israel. Nah, lalu dijadikan film. Bohong apa tidak? Bohong. Mana letak bohong? Ya Musa. Padahal dia bukan Ya kadir, Dia namanya kadir. Ya Musa. Ya Fir'aun. Kan harus ada yang memerankan. Kalau yang memerankan Fir'aun, ada kan yang berani Ana Rabbukumul A'la. Si Fulan jadi Fir'aun. Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu mati. Bangga di neraka itu. Ya. Mosok buat bohong-bohongan. Oh, Karena sudah mendunia namanya film, namanya sinetron, drama, kau muslimin tidak berani bilang tidak. Tidak itu buka. Tetap itu Diganti istilah syari, syariah. Ah, ini kesalahan kaum muslimin di sini persis seperti bumi. Maka yang diam selamat. Yang duduk-duduk saja selamat. Lebih selamat dari yang berdiri. Yang berdiri selalu lebih selamat daripada yang berjalan menghampiri. Yang berjalan lebih selamat daripada yang berlari. Berarti setiap muncul fitnah yang paling bagus adalah cuek. Diam. Jangan ditanggapi. Seolah-olah kita nggak lihat, nggak dengar. Asal muncul tutup, apa tuh? Datang menghampiri. Atau minimal melihat. Yang terbaik muncul kita eh, malam tahun baru. Contoh sini Malam tahun baru. Apa fitnah yang muncul? Apa tersebut yang terjadi di malam satu Januari? Keliling-keliling rumah sambil meniup rokok. Ya, jam 12 malam. Ini kan perbuatan tidak dari tidak wah ditirukan oleh sebagian kaum muslimin. Ikut-ikutan. Ya. Ah, sekarang muncul sebagian orang-orang miskin, anak-anak muda arab Arabi tidak mau niup trompet, tidak mau kejaran jalanan niup Itu yang muncul. Maka mereka hanya ingin apa? nah dia mulai berjamaah. Ya. Kenapa nggak bilang tidak Nggak yang didurkai Allah. Ini ini. Ya, daripada niup trompet, trompet Yahudi, mending ia mulai berjamaah di masjid. Ditentukan di masjid Anu. Imamnya Anu. Jam sekian. Jelas. Bid'ah. Lari dari tasawuf menuju bid'ah. Sama-sama guru. Tasawuf iya tapi bid'ah, ini kan ibadah. Ibadah harus contoh Nabi SAW. Apa Nabi pernah contohkan? Sholat yang mulai berjamaah di luar Ramadan ditentukan di masjid anu jam sekian tidak ada kecuali di bulan Ramadan sholat taraweh di bulan di luar bulan Ramadan tidak ada berjamaah Nabi pernah tapi tanpa diumumkan bukan di masjid di rumah beliau diikuti oleh Ibn Abbas, satu ketika diikuti oleh Udaifah, di lain waktu diikuti oleh Jabar dan Jabir. Artinya sholat yang mulai berjamaah itu contohkan oleh Nabi di luar bulan Ramadan, tapi tidak dengan diumumkan sebelumnya beramai-ramai musik apalagi di hari tertentu malam satu Januari. Ya, kita sisakan waktu mungkin 20 menit untuk bersoal jawab. Silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana penjelasan bahwa ijma sahabat adalah maksud terbebas dari kesalahan? Betul. Ini sabda Nabi. La ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabat bersepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin. Siapa? Ijma sahabat. Bukan orang per orang. Abu Bakar maksud. Abu Bakar dan Umar maksud. Abu Bakar, Umar, plus Usman masuk. Tidak. Kesepakatan. Para sahabat sepakat. Membaikat Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak ada yang protes. Termasuk Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Tidak ada yang protes. Maka ini maksud. Tidak mungkin salah. Ya. Para sahabat sepakat sholat terawih setiap malam di bulan Ramadan. Padahal di zaman Nabi belum pernah setiap malam. Dua malam, tiga malam. Nabi belum pernah setiap malam. Kan kira-kira delapan kali beliau melewati Ramadan. Artinya diwajibkannya puasa Ramadan itu kira-kira delapan tahun sebelum Nabi tahun kedua hijrah. Beliau tidak pernah sholat terawih jemaah setiap malam. Tidak pernah di bulan Ramadan. Tapi ketika beliau wafat, Abu Bakar wafat, Umar beristihad agar kaum muslimin sholat berjamaah terawih setiap malam. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari sebagai imam. Seluruh kaum muslimin dia sepakat. Sepakat tidak harus saya setuju, saya setuju. Nah, ketika mereka diam, sudah bisa disimpulkan bahwa mereka sepakat. Maka tidak mungkin salah. Termasuk ketika seluruh sahabat dia dengan ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan, bahwa Rasulullah ala ida atau tarawat di Ramadan atau di Bayyuma. Bahwa Rasulullah saat malam yang mulai terawih tidak pernah lebih dari sebelas rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ucapan Aisyah ini didiamkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat. Maka dikatakan ijma para sahabat bahwa Rasul tidak pernah sholat terawih lebih dari Termasuk ketika para sahabat dia menyaksikan Abu menikahkan seorang bujang dan gadis yang bersina gadisnya ambil Setelah yang laki-laki dicambuk terus kali, tidak mati, Abu Bakar menikahkan Ujang dan gadis yang tadi sebelum nikah. Semua sahabat ya. dan ini terulang lagi di zaman Umar. Dinikahkan lagi oleh Umar semua sahabat ya. Hanya laki-lakinya tidak mau. Ya. Bagaimana cara membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan subhan? waktu kita mengikuti majelis seorang ustaz? Tidak bisa. Tidak bisa. Gimana cara? Gimana cara? Kecuali kita punya ilmu. Seperti Anda tahu bahwa tahlilan itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah. hantu ah, antum ketika Jumatan, khotib bilang, tahlilan itu sunnah Nabi. Maulid itu sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Ada tuh manut tahu. Oh, ini suka. Oh, ini sudah. Karena ada sudah tahu, sudah ngaji. Dan nanti dulu di situ kan bukan dalam rangka mencari ilmu, tapi sebuah kewajiban kan. Kan wajib mendengarkan khotib yang sedang khutbah Jadi paham maksud saya ya. Ya bisa, kalau bisa ngapain mentahdir? Kalau bisa membedakan mana ilmu mana subhat, buat apa Imam Ahmad jangan dulu di majlis Haris al -Masih. Jangan dulu di majlis pula. jangan dulu di majlis pula. Buat apa? Kasihan tahu caranya. Ya. <coughs> Mau duduk di majlis manapun, kalian harus tahu kalau ilmu cirinya begini. Kalau subhat cirinya begini. Asal pas dia bawain hadis, dia uh, tegas sambil agak melotot. Berarti itu ilmu. Ya. Tapi kalau matanya agak kedip-kedip, nah berarti itu subhat. Ya. Kalau ada caranya seperti ini, buat apa dilatih? Nggak usah ganti. pakaiannya cara seperti itu nggak ada. Cara seperti itu nggak ada. Karena nggak ada maka hati-hati. Jangan duduk di majlis yang tidak jelas. Ya. Tentang dari Madinah, tentang lulusan Mekah, tentang S3, tentang berjenggot, tentang tidak Islam, tidak Ya, kita butuh bantuan ustaz-ustaz kita. Makanya, murid-murid Imam Ahmad, itu kan sembarangan. Murid-murid Imam Ahmad ini ada bin Yahya, Yahya Al-Qattan, Ali bin Madidi ya, masih nanya kepada beliau. Saya kerja di pabrik yang diikut sertakan program BPJS jika pada rumah terjadi kecelakaan, apakah kita boleh mengambil hak sebagai peserta BPJS untuk mendapatkan fasilitas kesehatan? Kalau kita tidak minta kemudian dikasih, sok maaf, ah, terima saja. Ya. Misalnya ada yang urus, gitu ya. Tapi kalau kita mesti minta, ya. Atau mungkin ambil yang menjadi uang kita kan kita diambil tiap bulannya eh, lima belas ribu nah, kan bisa kita hitung lima belas ribu kali dua belas kali setiap tahun contoh misalnya tiga juta nah, puluh juta itu uang kita selebihnya bukan tapi sekali lagi jika eh, perusahaan menanggung biaya rumah sakit kita, kita terima. Perkara dia ngambil uangnya dari mana bukan urusan kita. Urusan kita adalah saya karyawan perusahaan ini. Perusahaan ini sudah berjanji kalau saya sakit, perusahaan akan menanggung biaya rumah sakit saya. Perkara uang dari mana bukan urusan saya. Apakah yang iqamah takbir satu-satu ada contoh dari Nabi? Ya, Nabi mengatakan iqamah itu gaji satu. Ada itu dua genah. Itu satu sabda Nabi. Ya. Nah, setelah sabda Nabi ini, ini ada di Bukhari, dijelaskan lebih rinci di Sahih Muslim. Azan itu dua. Komat itu satu-satu. Azan itu dua-dua. Bagaimana dua-dua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu apa dua? Satu. Dihitung satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin dua. Seduh la ilaha illallah. Satu. Asyhadu an la ilaha illallah dua. Ya. Ah, berarti dengan demikian komat satu-satu. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kalau tidak ada keterangan di Sahih Muslim, ya. namanya Allahu akbar Allahu akbar ya dua. Ya. Tapi Nabi menghitung Allahu akbar Allahu akbar itu satu. Apakah kita harus taat kepada pemimpin hasil demokrasi? Jangan Jangankan demokrasi. Yang lebih buruk dari demokrasi. Apa misalnya? Ah, kita. Misalnya sekarang ada jenderal yang membunuh presiden kita. Setelah mati, lalu jenderal itu bilang, sayalah presiden sekarang Indonesia. Kita taat atau tidak? Taat. Taat. Urusan dia membunuh presiden sebelumnya dosa sah, urusan dia. Urusan dia, urusan kita taat kepada penguasa. Ya. Sama ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, ternyata ibu kita bersih. Misalnya, ya. kita lahir akibat perzinahan ibu kita dengan seorang laki-laki. Kita besar, kita tahu banyak yang masih tahu. Wajibkah kita taat pada ibu kita? Wajibkah kita taat pada ibu kita? Bolehkah kita mencaci maki menjelek-jelekkan ibu kita? Tidak boleh. Ya. Ibu kita dosa besar karena bersinar urusan belia Urusan kita taat kepada ibu. Ya. Nah, apalagi di demokrasi. Sudah jadi itu. Kita nggak ikut-ikutan demokrasi, nggak ikut-ikutan nyoblos. Kalau sudah jadi, dan begitulah rakyat yang cerdas. Jadi lu, yang menang siapa? Nah, Seperti Ibnu Umar. Umar. Ketika masih berselisih antara Ali dan Muawiyah Ibnu Umar dia nggak ke sana nggak kemana. Ya. Setelah jelas, setelah uh, Ali bin Abi Thalib terbunuh, beliau bayar. Setelah Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, beliau bayar. Jadi kalau ada dua pemimpin atau lebih berseteru, rebutan, berantem, maka kita sebagai rakyat yang terbaik adalah nonton. Nonton aja. Tunggu siapa yang menang. Kalau perlu suruh aduh ya menang-menang kita nonton siapa yang menang ah, eh, ikut ikut emosi ikut membela ini membela itu nggak penting ya. nah siapa pemimpin kita tidak penting yang penting yang penting siapa kita siapa kita sebagai rakyat itu yang terbaik. Siapa presiden kita, pemimpin kita, nggak begitu penting. Yang penting sekali lagi siapa diri kita, rakyat. Rakyat Indonesia, rakyat yang rajin, amanah, jujur, nggak ada yang korupsi, menjalankan sunnah Nabi. Presidennya mau apa saja, insya Allah baik apa tidak, bisa. Baik. Orang rakyatnya jujur semua, takut dosa semua amanah nah sebaliknya presidennya jujur amanah takut dosa pintar jenius tapi rakyatnya pembohong makan riba jarang yang sholat melakukan sirik dan bid'ah penipu wah bisa berbuat apa ibu presiden ada pemimpin yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz kalah. Bahkan Umar bin Khattab kalah. Bahkan Abu Bakar saja kalah. Pemimpin yang luar biasa. Soleh, taat. Tapi rakyatnya, rakyat kerah dan bagus. Rakyatnya terkutuk terlaknat. Padahal pemimpinnya luar biasa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nur, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Itu pemimpin-pemimpin Bani Israel. Hasilnya, Bani Israelnya kayak apa? Teradan baru. Terkutuk. Mal'un al-maktubi alaih. Ini contoh besar. Kalau pemimpin tidak sanggup berbuat apa, yang bisa berbuat adalah kita sebagai Bagaimana sikap kita ketika Nabi kita dicaci maki di berbagai media? Bagaimana sikap seorang muslim yang benar ketika menghadapi fitnah ini? Pertanyaannya kita bisa apa? Kita bisa apa? Kalau kita bisa nabok orang itu, tahu? Ya kan? Antum bisa nabok orang itu kafir, kafir. Ya kan? Misalnya yang menghina Rasulullah itu anak buah hantu. Ya. Atau teman antum lah, badannya kecil, antum badannya gede. Nanti kalau ngepet aja. Tendang. Ya. Bunuh di Allah Kalau kita bisa. Tapi kalau nggak bisa ya, mau Mau teriak-teriak di jalanan? Culik, bunuh, kalau bisa. Mana dari? Sulit bunuh. Itu terjadi. Siapa? Ka'ab bin Asraf. Ka'ab bin Asraf si yang ini sering mengeluarkan sair-sair menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit dibunuh oleh siapa? Muhammad bin Masrah. Sepengetahuan Nabi. Oh, itu lebih baik daripada teriak-teriak di jalan, nggak cara-cara yang Rusi. Ada setan ya. keliru kalau pemain ini mempapakan mati hukum mati keliru udah diem dia aja cari mosok oh, sebesar Iran gak bisa nyari sama Rusi. cari aja dia pun bunuh Allah ya. ini cara Islam tidak kelihatan tapi jelas hasilnya bukan dengan kelihatan Cara yang tidak baik. apa? dengan izin penguasa. Bagaimana cara membayar fidyah dengan beras berapa liter takarannya? Tidak disebut. Oleh karena itu Anas bin Malik mengundang 30 orang di awal Ramadan ketika beliau sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Kan umur beliau 100 tahunan lebih. Berkat doa Nabi SAW. panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Maka satu ketika Anas bin Malik bertanya kepada anak tertuanya, perempuan, Umayyah namanya. Tanya, anakku yang sudah mati ada berapa ya? itu nggak? bisa Buka catatannya. Seratusan. Ya, anaknya yang sudah meninggal, belum yang masih hidup. Nah, dua atau tiga tahun sebelum dia wafat, beliau tidak sanggup lagi berpuasa. Beliau tua luar biasa. Ah, beliau mengundang 30 pakaian diberi makan seri, dengan seri, dengan makanan yang cukup mewah hari itu. Berarti tidak ada ukuran. Yang penting makan. Itu yang terbaik. Bagaimana bahan mentah beras misalnya? Ya kira-kira sekali makan. Tapi dengan makanan matang eh, cukup. Satu orang dihitung sehari. Berarti 30 orang 30 hari. Ya. Kalau 15 orang berarti 15 hari. Ya. Bagaimana kalau nambah jangan dihitung. Ini nambahan. Nah, 15 nambah semua, berarti 30 lah. Ya. Jadi kalau nambah tetap nggak dihitung. Karena makan di situ sampai kenyang. Ya. Bagaimana uang riba buat biaya kamar mandi, tempat untuk masjid? Kalau masjid jangan ya. Kalau masjid jangan. Kalau jalanan, got dan seterusnya masjid jangan terlalu mulia masjid menerima uang riba. Apakah sekolah-sekolah saat ini termasuk tersebut? Sekolah-sekolah umum dan SDIT tidak ya. Karena kan akal kita bisa mencoba. Kenapa harus ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun? Akal kita bisa jawab. Yang tasawuf itu yang akal kita tidak bisa jawab. Kenapa tangan ditaruh di jidat? Ini kan akal bisa jawab, ya kan? Kenapa nyalain lilin? Padahal siang-siang terang, udah nyala ditiup lagi. Ini kan akal nggak bisa cerna, ya kan? Oh banyak sekali, nah, itu tasawuf. Kenapa mesti pakai baju toga itu? Kenapa dari sini? Sini. Kamu nggak bisa karena Nah, itu Adapun SD 6 tahun, SMP 3 tahun, apa kita bisa karena Karena pelajarannya seperti Dan tidak diulang lagi. Kan ada orang-orang dakwah itu tiga hari, tiga hari, seminggu, ya kan, dua, Dia bilang, ah, ah ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kami juga begitu. Beda. Nah, enggak, senang dari ulang lagi udah enam tahun udah nggak PSD lagi kan? Ya. Karena diulang lagi, udah tiga hari ulang lagi besoknya tiga hari. Nah, mereka nggak tepat. Ini kias farid, kias ma'al farid. Sudah masuk? Ya, kalau sudah masuk kita akhiri dengan mudahan bermanfaat. Kita tutup.